Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Para sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan membacakan uh, kitab Matan Abu Syuja dalam halakoh yang keempat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan. Beliau berkata, kitab Taharah. At-Taharah, cara bahasa, ia adalah an-nadhafah, yaitu kebersihan. Dan secara istilah, dia adalah ibaratun an raf'il hadati wa izalatun najasi. Sebuah ibarat dari mengangkat hadat dan menghilangkan najis. Oleh karena itu, kitab taharah dia ditempatkan pada awal kitab dalam buku-buku fikih dikarenakan memiliki kaitan yang erat dengan sholat seseorang. Sholat yang dia adalah rukun iman yang kedua yang sholat diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah, baik yang sehat maupun yang sakit. Akan tapi sholat tidak diterima apabila dilakukan tanpa toharoh. Oleh karena itu, toharoh penting untuk dibahas pertama kali agar sholatnya e, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Al-miyahul lati yajuzu biha tathiru Bahwasanya air yang diperbolehkan untuk digunakan dalam bersuci ada tujuh macam. Yang pertama, ma'us samai, air langit. Yang ini adalah hadisnya dalam uh, dalilnya adalah dalam surat Al-Anfal ayat 11. Allah taala berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi." Dan kami turunkan dan dia Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian dari langit air liyutahhirakum bihi agar kalian bersuci dengan air tersebut. Kemudian yang kedua, wamaul bihari, air laut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam hadis e, tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang air laut, maka beliau mengatakan wa rumah ma'uhu al-hillu Bahwasanya air laut tersebut adalah suci ya. Airnya suci dan halal bangkainya. Kemudian yang keempat, wama ul bi'ri, air sumur, air sumur. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahal tatkala di situ menjelaskan Rasulullah SAW berwudu dari sumur budoah. Ya, mereka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, inna kata tatawaddu min bi'ri budoah?" Wahai Rasulullah, sungguhnya kau berwudu dari sumur budoah. Kemudian yang ke lima wama'ul aini ini maknanya setara semakna dengan air sungai maupun air laut. Kemudian wama usalji air salju wama barodi dan air embun. Dalilnya adalah dalam doa iftitah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berdoa Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqqi thawbul abyadu minad ya Allah bersihkanlah diriku dari dosa-dosa sebagaimana engkau sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari kotoran Allah ghsilni min khotoya bilma bima itsalji jual barat wahai ya Allah cucilah dosa-dosaku dengan air salju dan air embun demikian para ikhwafidin sekalian dan para akhwat fillah yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.